Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Adada khalqihi Wa ridha nafsihi wa zinata arshihi Wa midada kalimatihi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Ikhwatul iman, saudara-saudariku yang kucintai karena Allah Jalla Jalaluh. Pribadi berzikir adalah zikir yang telah menjadi kepribadiannya. Tentu ini buah dari mujahadah, kesungguhan, keseriusan, kedisiplinannya terus-menerus menjaga zikir kepada Allah Jalla Jalaluh. Sehingga zikir menjadi napasnya, menjadi ruhnya, fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Kenapa ia selalu berzikir? Karena Allah tujuannya. Allah gayatuhu. Dia ingin dibalik lafaz zikirnya Allah meridoinya. Allah merahmatinya, Allah mengampuninya, Allah membimbingnya dalam setiap harokah aktivitasnya. Ia ingin berkah, terus bertambah dekat dengan Allah, bertambah cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertambah mulia akhlaknya, sehingga dunia ini menjadi majelis zikir. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Sehingga ia berzikir, berdiri berzikir, duduk berzikir, berbaring sekalipun ia berzikir. Di mana, kapan, bagaimanapun ia berzikir. Dunia menjadi majelis zikir. Sebagaimana alam ini berzikir. Pohon berzikir, rumput berzikir. Dan pohon ini senang dengan hadirnya orang berzikir. Tidaklah orang zikir duduk di bawah pohon. ilah tafrahu syajarah. Kecuali pohon itu senang. Allahu Akbar. Bumi pun menjadi masjid. Rumah, kantor, hotel sekalipun. Allahu Akbar. Menjadi musholla baginya. Tempat ia duduk, berpijak, meja kerja, hamparan sajadah. Bicaranya dakwah. Ah, tidak ada pembicaraan zikir terbaik selain dakwah. Waman asudu qawla mimman da'a ila Allah wa 'amila salih wa qala innani minal muslimin. Napasnya tasbih. Karena ia tahu setiap napas dalam perjalanan umurnya diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah dan dia jaga, dia nikmati dengan subhanallah. Walhamdulillah ولا إله إلا الله Wallahu Akbar karena itu diam-diam dia berzikir zikirnya diam-diam hina yujab yakul Allah kita tahu ia sedang berzikir tak kala ia terkejut dia akan menyebut nama Allah tak kala ia terkejut refleks dia akan menyebut nama Allah tidak direkayasa tidak difikirkan sebelumnya buah dari hatinya selalu berzikir kepada Allah. Sehingga Allah jaga dalam keterkejutannya pun ia menyebut nama Allah. Alamatu zikrihi tajri fi jasadihi. Tanda zikirnya hidup dalam jasad dan ruhnya. Tentu ini buah dari hamba yang riadah, yang terus-menerus berzikir kepada Allah. Man syain bisa seperti itu karena terbiasa. Karena memang ia selalu ingat Allah, Allahu Akbar. matanya rahmat buah dari zikirnya ia dekat dengan Allah sehingga ia menatap apapun dengan kasih sayang ia melihat keagungan kemuliaan kedahsyatan Allah telinganya terjaga akal pikirannya husnuzan tidak sinis tidak pesimis dan tidak suka memponis selama manusia hidup masih ada peluang hidayah Allah masih ada harapan apapun yang terjadi Hatinya diam-diam doa. Ia senang mendoakan siapapun. Apa yang dia lihat dia doakan. Melihat suami istri, ya Allah jadikan keluarganya sakinah. Melihat yang berbeda keyakinan beri hidayah pada mereka. Melihat anak-anak jadikan dia anak saleh. Doa, doa, doa. Allahu Akbar. Tangannya maunya sedekah. Kakinya melangkah tidak mau sia-sia. Karena ia tahu setiap langkah direkam oleh bumi ini. Maka itu ia melangkah pada perbaikan-kebaikan. Dan cita-citanya husnul khatimah, sibuknya, asyiknya. In uridu ilal islah mastata'tu. Pribadi berzikir itu sibuk, asyik memperbaiki dirinya. Ia tidak tertarik mencari kekurangan apalagi aib orang lain. Allahu Akbar, bahagianya pribadi berzikir. Ya Allah, jadikanlah kami hambamu yang selalu ingat kepadamu dan jagalah ingatan kami kepadamu. Subhanakallah wa bihamdika.